بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين قال المؤلف حفظ الله نفذنا بعلومه في دارنا آمين باب الصبر إلى أن قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصبر في القرآن على ثلاث درجات Masih kita membahas masalah sabar. Dan sabar itu adalah sifat utama daripada sifat para nabi dan rasul. Sehingga siapa di antara kita yang menirunya atau bermujahadah untuk menerapkannya di dalam diri kita, berarti kita telah mengikuti jejaknya nabi dan rasul. Semoga kita dimudahkan untuk yang demikian ya dan telah diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya kesabaran itu di dalam Al-Qur'an ada tiga tingkatan. Yang pertama, sabrun ala ada il faraid lahu thalathumiyah darajah. Sabar melaksanakan pekerjaan-pekerjaan wajib itu sabar dengan 300 derajat. Yang kedua, wasabrun anil maharimi lahu situmi'ati darajah. Dan sabar menjauh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala sehingga dia tidak melakukannya sabar untuk hal itu itu pahalanya itu sampai 600 derajat. Wasabrun al masaibi indasat matil ula. Dan yang ketiga adalah sabar ketika tertimpa musibah. Dan pada waktu kejadian pertama kali dia sabar langsung. Nah, itu sabar yang mempunyai 900 derajat. Gala ta'ala bashir sabirina dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idha asabatum musibatun Galu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana mereka jika tertimpa musibah langsung mereka mengatakan sesungguhnya kami semua milik Allah dan kepadanya lah kita semuanya akan kembali. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan dikasihani dan disayangi oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Wa ulaika humul muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar terhadap musibah itu termasuk atau adalah sabar dengan tingkatan yang paling tinggi. Tapi bukan semua orang bisa melaksanakannya kecuali setelah bermujahadah. Jadi mujahadahnya itu bagaimana? Mujahadahnya itu dengan ilmu dan amal. Ilmunya itu adalah menerapkan ilmunya itu, teorinya adalah kita harus tahu bahwasanya kita ini statusnya sebagai seorang hamba saja. Yang sudah sudah yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Allah taala melalui melalui nya Muhammad SAW bahwasanya semuanya sudah ditentukan sebelum kita lahir sampai kita meninggal. Apakah umurnya, rizkinya, terkait dengan jodohnya, bahkan terkait dengan nanti kita akan termasuk ahli surga ataupun ahli neraka itu juga sudah dijelaskan, ditentukan di dalam catatan amal kita. Tinggal diturunkan saja, lalu kita menerapkannya. Lalu itu apa? Kemudian kita menjadi susah karenanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tertimpa musibah, yang akan kita dapatkan itu dua hal. Apa itu yang pertamanya hilangnya nikmat? atau datangnya sebuah bencana yang kita tidak senangi. Yang kedua, pahala. Yang satu pasti, yaitu apa? Hilangnya nikmat atau datangnya nikmat. Datangnya bencana. Atau datangnya sesuatu yang kita tidak inginkan. Itu pasti itu. Nggak mungkin bisa luput. Kecuali apa? Lairudul gada ilat doa. Tidak ada yang bisa memalingkan sebuah ketentuan kecuali doa. Dan doa itu sendiri sebetulnya itu adalah sebuah ketentuan Allah. Sehingga memang dia itu di, di, dicanangkan untuk tidak tertimpa musibah itu. Yang kedua tidak pasti. Apa itu pahala? Pahala itu bisa jadi kita dapat, bisa jadi nggak dapat. Tergantung kepada apa? Tergantung bagaimana kita menghadapinya. Kalau kita sabar menghadapinya, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita tidak sabar menghadapinya, berarti kita tidak dapat pahala. Lalu kita renungkan. Sudah kita kena bencana, sudah hilang nikmat, kemudian tambah lagi kita nggak mau kena mau dapat pahala. Itu kan musibah dua kali itu namanya. Nah, jadi nggak ada jalan lain kecuali kita itu harus menghadapinya dengan kesabaran. Bagaimana itu dengan tabah menghadapinya? Kalau sudah tabah, berarti kita nggak rugi dua kali. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita itu rugi dua kali. Sudah kita jatuh ketimpa tangga lagi. Nah, itu seperti itu. Sekarang kalau kita kalau kita itu misalnya sedih, kita menangis, dan kemudian kita itu berubah atau merubah hidup kita. Karena suatu yang nikmat yang berada sama kita hilang atau kita tertimpa bencana. Apakah faedah daripada kesedihan itu? Apakah faedah daripada nangis itu? Apakah faedah daripada perubahan keadaan kita? nggak ada bisa. Enggak bisa mengembalikan lagi. Piring yang sudah pecah bisa kembali lagi nggak bisa. Begitu pula semua yang terjadi pada kita itu yang sudah lewat udah nggak bakal kembali lagi. Lebih baik kita sadar. Oleh karenanya kan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangisi anaknya di suatu pekuburan. Maka Nabi SAW mendekat kepada perempuan itu dan berkata kepadanya, Isbiri wahtasibi sabarlah dan serahkan semuanya kepada Allah. Akhirnya kata perempuan itu, ilaika anni, pergilah engkau dariku. Inna kalam tusabbi simbati. Ya kamu bisa ngomong gitu karena kamu tidak terlibat dengan musibah seperti musibahku. Diusir Rasulullah SAW. Rasulullah diusir, pergi. Jadi karena beliau SAW pergi, sahabat yang di belakang itu ngasih tahu sama dia. Eh, kamu kok ngomong gitu? Kamu tahu nggak siapa dia ngomong? Kalau tidak. Itu Rasulullah. Kaget dia. Kaget akhirnya dia lari menyusul Nabi SAW. Kebetulan Nabi sudah masuk ke dalam rumahnya. Dan rumahnya itu nggak ada penjaganya. Langsung aja dia masuk. Akhirnya begitu bertemu dengan Nabi SAW, maka dia mengatakan kepada Nabi, Lam rifka. aku tidak tahu kalau engkau itu wahai Nabi. Maka dijawab oleh Nabi SAW, Inna sabru inda satmatil Wala. Nah, sekarang udah kaset. Coba ini tadi eh, sabar waktu anak bilang itu pahalanya besar. Nah, sekarang sudah kasep, sudah tahu dinasihati oleh Nabi, tahu itu Nabi, ah, baru dia menyesal, baru dia mau sabar. Ah, berarti kan pahalanya sedikit, nggak seperti tadi. Jadi sabar itu terhadap musibah itu memang pahalanya itu 900 derajat, tapi bisa berkurang. Bisa sekarang menjadi 850, sekarang bahkan bisa jadi 800, bisa jadi 750. Nah, itu tingkatan pahala yang didapatkan itu tergantung kepada apa? Tergantung kepada kapan dia sabar. Kalau dia sabar indah saat mentul ulah 900. Tapi kalau dia itu sabar setelah berapa lama, nangis dulu berapa kali, dinasihati, ketemu guru-guru berapa kali, ah, baru dia sabar. Ya bisa jadi tinggal 10, dari 900 itu bisa jadi tinggal 100 bisa jadi tinggal 200 ah gitu jadi hendaknya kita itu ketika melihat kepada suatu keuntungan yang harus kita dapatkan terkait dengan akhirat kita hendaknya jangan dibuang peluang itu ambil gitu. nah, nah itu ilmunya itu teorinya prakteknya gimana prakteknya itu supaya kita sabar adalah dengan kita banyak membaca tentang hikayat orang-orang yang sabar dahulu. Karena nafsu ini, hati ini selalu akan dibisiki oleh setan. Akan didorong dengan dorongan hawa nafsu. Dan akan silau dengan cinta dun, dunia. Nah, oleh karena itu, maka lihatlah bagaimana orang dulu itu. Bagaimana para nabi sabarnya, bagaimana para solihin, bagaimana para sahabat nabi, bagaimana para tabiin, dan begitu seterusnya. Dengan kita banyak membaca hikayat tentang orang sabar, kita akan meniru mereka. Apa sih kaitannya? Praktek kita itu membaca, menyimak cerita-cerita orang yang soleh itu di dalam penguatan hati untuk menjadi seorang yang sabar. Kaitannya itu adalah sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang disebutkan. Wa kullan nakussu alika ma nusabbitu bihi fuadak. Jadi semua itu aku ceritakan untuk menguatkan hatimu. Nah, itu loh. Jadi kita kan mujahadah. Orang mau jadi sahabat itu gak mudah. Kecuali setelah mujahadah. Fem. Nah, di antara kiat untuk mujahadah itu adalah dengan kita mengingat bahwasanya Para nabi terdahulu itu sabar, para rasul itu sabar, para solihin itu sabar, mendapatkan makam yang tinggi itu karena sabar, sabarnya mereka itu sampai di mana. Itu kan semuanya itu memberikan kita pelajaran yang sangat besar. Oleh karenanya, coba lihat bagaimana Nabi ketika dia itu bermujahadah menghilangkan sifat amarahnya. Suatu waktu pernah Nabi Alaihi Wasallam itu sedang membagi-bagikan harta waris, eh, harta ghanimah ketika dia sedang memberikan dan membagikan harta ganimah tiba-tiba ada satu orang badui satu badui itu seorang yang orang dusun nggak punya budi pekerti gitu itu badui Nabi SAW sedang pakai rida itu ridanya ditarik sama dia lalu dia katakan kenapa kau berikan aku sekian engkau telah memberikan dengan suatu pemberian yang tidak engkau maksudkan dan tuju dengannya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, engkau itu telah memberikan satu pemberian bukan seperti yang diperintahkan Allah taala. Akhirnya apa? Tambahlah. Ah, ditambahi oleh Nabi, perintahkan, tambahi, tambahi. Merah wak, mukanya Nabi waktu itu. Ditarik lidahnya sekuat-kuatnya. Sudah itu pakai ngomong gitu lagi. Nah, tapi Nabi di saat dia itu sedang mengambilkan apa yang dia minta, dia mengingat pada suatu hal. Beliau katakan, rahimallah akhi Musa, Lakat uziya aksar min fasobar. fasobar. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa, di mana dia itu lebih, diganggu oleh kaumnya, oleh umatnya lebih daripada gangguanku, tapi dia sabar kok. Kenapa aku nggak harus sabar? Ayo, waktu Nabi Rasul merah mukanya itu, dia mengingat kejadian itu. Sehingga apa? Menguatkannya untuk menjadi sabar. Jangan dilampiaskan. Sabar. Jangan berdoa. Sabar. Nah, itu. Mujahadah seperti itu. Sehingga setelah orang itu senang, gembira, sekarang karena diberikan apa yang diinginkannya, barulah kemudian tanya sahabat Nabi Khalil Sallallahu, kenapa engkau katakan bahwasanya Musa itu lebih sabar darimu? lebih diganggu oleh kaumnya, lebih gangguannya kaummu itu. Maka dijawab oleh Nabi Sallam kalau iya orang Bani Israel itu kan kalau mandi itu sukanya itu mandi bersama-sama. Itu kebiasaannya orang Israel, orang Yahudi. saya senang kalau mandi bersama-sama. Di sini kan nggak ada mandi bersama-sama kan? Alhamdulillah, itu cirinya umatnya Nabi Muhammad itu. Nah, sehingga bah, Nabi Musa tidak mau mereka ngelihat aurat kan? Nabi Musa nggak mau. Akhirnya apa karena nggak mau? Kadang-kadang orang jahat itu dia itu nggak mau menjerumuskan kita memang, tapi dia nggak mau ada orang yang mengatakan bahwasanya kita lebih baik dari orang lain. Itu sifatnya orang jahat tuh, jati ya. Jadi bukan sifatnya orang jahat itu selalu ingin menjerumuskan, enggak. Kadang-kadang dia itu nggak mau menjerumuskan, cuma dia nggak mau ada orang lain baik. Supaya apa? Supaya tidak, tidak dikatakan aku sudah jelek, dikatakan orang buruk, dikatakan orang jahat, semuanya harus jahat, jangan ada yang baik. Nah, itu. Itu jahatnya orang jahat itu kadang-kadang seperti itu. Makanya kan lingkungan itu sangat berpengaruh. Kumpul sama orang jahat bakal jadi jahat. Kumpul sama orang baik bakal jadi orang baik. Semoga perkumpulan kita selalu bersama orang yang enggak bah yang baik selalu insyaallah. Akhirnya apa? di fitnah. Dikatakan tahu nggak Musa itu kenapa? nggak mau mandi sama kita. Karena dia itu punya maaf eh kemaluannya itu besar sebelah. Jadi malu dia mau mandi sama kita. Coba <laughs> kalau semua Musa Segap yang dikatakan begitu gimana kira-kira? Kan malu. Nah, sesuatu yang nggak pantas disebutkan ditambah lagi pakai besar sebelah lagi. Nah, Akhirnya apa? Tapi Sina Musa nggak menggubris. Sesuai dengan akhlaknya yang Allah ajarkan kepada para nabi dan para rasul. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau ada orang yang jahil yang berkata demikian maupun berkata begitu, nggak usah didengarkan. Diam aja. Nggak dengarkan sama dia. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi doharul haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi pasti Allah akan bela. Allah akan bela pasti nggak mungkin nggak dibela. Sehingga apa? Kemudian Nabi Musa dibela oleh Allah taala dengan cara ketika Nabi Musa itu sedang mandi kemudian bajunya taruh di suatu batu, batunya itu menggelinding Nah, waktu gelinding dikejar kan. Nanti kalau suami nggak dikejar kan tambah jauh. Dia sendiri nggak pakai pakaian. Nah, akhirnya waktu dia ngejar-ngejar batu itu loh, ada yang lihat. Eh, akhirnya dia umumkan, ah salah kamu, kenapa? Tadi aku ngelihat punya Nabi Musa itu bagus kok. <laughs> Ah, gitu. Eh, nah, sampai seperti itu gangguannya umatnya Nabi Musa. Sampai mengharuskan Allah Ta'ala itu menjadikan Nabi Musa dalam keadaan telanjang pada waktu itu. Untuk supaya menolak apa yang mereka anggap bahwa Nabi Musa itu besar sebelah kemaluannya itu. Tidak, tidak benar. Nah, itu. Sebagaimana ini terjadi pada Nabi Musa, terjadi pada Nabi Isa, terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Maka yang semacam ini juga terjadi pada kamu. Tinggal ada dua pilihan. Kamu sabar di fitnah. Kamu sabar dijelekkan Kampung sabar dihujat, kampung sabar dihinakan, tapi nanti kamu akan diangkat derajatnya seperti mereka-mereka itu. Atau kamu itu enggak, aku enggak mau dikatakan begitu. Aku kan jelek namanya. Aku harus bersihkan, aku harus lawan dia. Apa dapatnya? Apa faedahnya yang semacam itu? Biar aja, rasakan. Tambah lama kamu rasakan, tambah besar pahala yang kita dapatkan. Biar saja dia itu mau fitnah. Toh nanti fitnahnya itu akan kembali pada dirinya. Dengan kesengsaraan, dengan dosa, dengan noda, dengan laknat Allah Ta'ala kepadanya. Nah, sementara kita dengan sabar, suatu waktu nanti pasti akan terkuak. Ada mulut-mulut yang akan berbicara nantinya. Yang akan menyaksikan bahwasanya kita tidak seperti yang dikatakan. Diam saja sudah. Diam saja. Yang penting kita itu melaksanakan semuanya itu nggak seperti yang dikatakan itu. Nah itu. Jadi seperti itu. Jadi ada dua pilihan. Praktek kedua gimana? Praktek kedua itu nah, tadi kan dengan ilmu, sekarang dengan amal. Amal yang pertama dengan banyak membaca. Amal yang kedua adalah dengan dia itu banyak berkumpul dengan para orang soh, soleh gitu. Apa sih kaitannya berkumpul dengan orang soleh itu? Orang soleh itu bukan cuma cerita tapi nyata. Orang-orang yang soleh itu bukan cuma cerita tapi nyata. Kalau kita kumpul terus sama dia kan pasti ada suatu kejadian-kejadian yang membuat orang soleh itu bersabar. Ah, ketika dia itu melihat kesabaran yang ditunjukkan oleh orang soleh itu, dia akan menirunya, mau tidak mau nanti. Orang kalau dekat dengan orang yang jual minyak, dia pasti akan keciuman aroma yang wangi pada dirinya. Paling tidak seperti itu. tapi kalau orang dekat sama tukang las, ya jangan kaget kalau semua bajunya itu bolong-bolong gitu. Ya kan? Ah, itu lingkungan tuh. Lingkungan sama pengaruh. Kamu kumpul sama anak-anak di pondok ini bukan semuanya baik. Ada yang masih dicuci, ada yang masih bersihkan. Kamu kumpul sama orang yang baik. Kamu kumpul sama orang yang sudah dididik. Kamu kumpul sama orang yang sudah dibersihkan. Ah, nanti kamu akan ada pengaruh. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, Al-mar'u ala khalilih. Seorang itu berada di dalam akhlak, agama, iman, takwa seseorang dari temannya. Siapa yang di teman itu? Anil mar'i la tas'al. Was'al an khalilihi. Fainal mar'a fainal garina lil mugarini tadi Jadi tentang ahlak seseorang jangan bertanya, tapi tanya siapa teman-temannya. Gak usah kita tanya gimana sifatnya, gimana kesabarannya, gimana ahlaknya, gak usah. Tanya siapa teman-temannya. Kalau teman-temannya itu orang baik, ah, oh dia orang baik. Karena orang yang gak baik itu gak bakal tahan, kumpul sama orang baik gak bakal tahan. Begitu pula sebaliknya, orang yang baik itu gak bakal tahan, kumpul sama orang yang tidak baik. Karena memang keduanya itu berbeda statusnya berbeda, keadaannya berbeda segala-galanya. Jadi kalau seorang baik itu kemudian orang tidak baik, itu telinganya panas terus. Hatinya marah terus. Matanya menjadi apa kedipan terus karena dari saking nggak yang melihatnya itu. Didikit marah, didikit ngelaknat, dikit-dikit mengumpat. Nah, dia nggak tahan, dia nggak biasa seperti itu. Nah, gitu lah. Orang soleh itu lebih lebih merasa sakit dengan perkataan ketimbang dengan pukulan. Dengan pukulan nggak jadi masalah, tapi dengan perkataan mereka akan merasakan sakit yang luar biasa. Itu tanda orang soleh itu. Nah, ngerti nggak? Itu praktek kedua. Itu amal yang kedua. Kalau kita ingin jadi orang sabar itu adalah kita harus kumpul sama orang yang soleh. Kayak misalnya apa? Waktu Ustadz sama Abu Ya pernah suatu waktu kita itu berangkat ke Madura. Di mana di Madura dulu sebelum ada Suramadu. Itu ditempuh sampai 7-8 jam dulu. Ketika sudah sampai di sana dan kadang kelelahan, eh tiba-tiba salah satu daripada saudara Abu Yahya itu menyampaikan katanya ada satu orang di sini selalu ngomongkan yang nggak baik tentang Abu Yahya. Waktu itu juga belum sempat mandi-mandi, belum makan-makan, belum masuk rumah. Tiba-tiba Ustaz diajaknya naik naik becak. Beli makanan di toko, udah itu pergi ke rumahnya. Yang mencaci maki Abuya itu. Udah itu dia bilang, wah oh, anak kangen betul sama itu. Udah lama gak ketemu. Eh, mana ya, langsung dari Bangil langsung ke sini katanya. Yang karena rindu sama dia. Gimana ada nanti ini? Ini sedikit hadiah buat nanti. Itu yang dilakukannya. Sehingga apa? orang itu tampak seperti bungkam melihat sesuatu itu. Kayak ngelihat hantu di siang bolong gitu. Dengan perlakuan yang semacam itu. Sehingga apa? Itulah yang menjadikan dia berubah. Sehingga kalau kita ketemu sekarang sama orang itu, yang bersangkutan masih ada. Itu dia mengatakan, aku tidak pernah cinta pada seorang lebih daripada cintaku pada Abu Yahya Hasan. Nah, itu. Kenapa? Kesabaran. Bisa merubah semuanya. Nah, ini kan selalu Ustaz ingat. Sehingga kalau terjadi yang semacam itu, kita ingin meniru Abu ya Gimana? Bisa nggak seperti Abu ya? Nah itu loh. Pengaruh daripada melihat sesuatu secara nyata langsung. Bukan cuma cerita. Cerita bisa jadi bohong, bisa jadi benar. Bisa jadi dibumbu-bumbuin, bisa jadi nggak ada bumbunya. Ya kan? Nah, tapi kalau kisah nyata, kelihatan sendiri di depan mata, itu lebih kuat pengaruhnya pada diri kita. Jadi lihat bagaimana Ketika kita belajar pada guru, gurunya itu sabarnya gimana. Lihat sendiri dia gimana sabarnya. Nah, itu lebih pengaruh, lebih besar. Makanya kan nanti kalian semua akan menjadi seorang pendidik. Kalian semua akan menjadi seorang ibu daripada anak-anaknya. Maka tampakkan kesabaran supaya anak-anaknya sabar. Nah, kalau kamu tampak marah-marah terus, ya jangan salahkan kalau anaknya itu marah-marah terus. Anak itu kan tidak akan mungkin bersikap sesuatu kecuali dari apa yang dia pelajari dari lingkungannya itu. Nah, sekarang kalian pengen menjadi anak-anak kalian tuh tukang marah atau tidak? Jangan suka marah. Sabar atau pemarah? Ya harus sabar. Suka baca Quran atau tidak? Ya baca Quran terus. <laughs> Ah gitu. Kenapa? Awwalu madrasatil walad al-um. Atau al-ummu awwalu madrasatin lil walad ibu itu adalah sekolah pertama. Sekolah pertama bagi seorang anak itu adalah ibunya. Nah, jadi seperti itu ya. Dengan dua cara itu, dengan cara ilmiah, dengan cara praktek. Teori dan praktek itu harus dilaksanakan supaya kita menjadi orang sabar. Lihat bagaimana sabarnya Nabi Ayub yang terkenal dengan sabarannya. Lihat bagaimana sabarnya Nabi SAW ketika dia itu dicekik, ketika dia itu dipukuli, ketika dia itu diinjak-injak, ketika dia itu dilempari kotoran, ketika dia itu diludahi di depan wajahnya dari jarak yang dekat dan sebagainya. Nah, itu semua itu Faham? Itu akan menguatkan diri kita atau menjadi orang sabar. Apa yang kita lihat? Daripada guru kita langsung, orang tua, saudara, teman. Dengan kesabarannya itu juga akan menguatkan kesabaran kita. Nah, jadi akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala dengan berkatnya majelis yang mulia ini semoga kita termasuk orang-orang yang sabar menjalani kehidupan yang sangat-sangat sangat menyengsarakan dan tidak enak ini. Semoga cukup di dunia kita sengsara tapi di akhirat selalu nikmat, selalu bahagia, selalu senang gembira bersama Nabi Muhammad SAW. Ala ya kunnatin salihah wa Sallallahu al-fatihah.